Akhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa sesama kaum muslimin haram kehormatan mereka, darah mereka, dan harta mereka. Kullul muslimi al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa arduhu. Setiap muslim satu dengan lainnya harus menjaga darah, harta dan kehormatan mereka. Maka muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhbuluhu wa la yahkiruhu janganlah dia mendoliminya, janganlah dia menantarkannya, dan janganlah dia menghinakannya. Ini merupakan hak-hak muslim yang harus diperhatikan oleh setiap muslim atas saudaranya. Maka dari itu, setiap perkara yang dapat merusak hak-hak muslim ini digolongkan sebagai sebuah dosa besar. Termasuk di antaranya adalah merusak hubungan dan mengadu domba di antara kaum mukminin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita berkaitan dengan ancaman terhadap perusakan dan penghasutan yang dilakukan kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna syaitan qad aisa ayyabudahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrij bainahum Sesungguhnya syaitan telah berputus asa terhadap orang-orang yang menunaikan sholat di jazirah Arab untuk menyembahnya. Tetapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk melakukan penghasutan di antara mereka. Maka siapa saja mengadu domba, yaitu orang muslim, ya serta membawa sesuatu yang menyakitkan yang berasal dari salah satunya dan sebaliknya yaitu menukil berita untuk merusak hubungan di antara mereka yaitu melakukan adu domba maka ia termasuk tentara syaitan dan seburuk-buruk manusia dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ala ukhbirukum bisyirarikum Maukah aku kembali kepada kamu orang yang paling buruk di antara kamu? Orang yang paling jelek di antara kamu? Maka para sahabat menjawab, Bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Syirarukum al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al baguna lil bara'il 'anat Orang yang paling buruk di antara kamu adalah orang yang berjalan ke sana kemari dengan namimah, yaitu bahan untuk mengadu domba, berita-berita untuk merusak orang-orang ataupun untuk merusak hubungan di antara manusia. Orang-orang yang membuat kerusakan di antara orang-orang yang saling mencintai dan orang-orang yang yaltamisuna al-baghuna al-yaltamisuna lil bara'il lil bura'il anat yaitu orang-orang yang mencari-cari kesalahan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang mencari-cari kesalahan ataupun eh, eh, melakukan satu hal yang dapat memberatkan ya orang-orang yang uh, tidak bersalah. Maka Rasulullah saw menyebutkan dalam hadis beliau memperingatkan kepada orang-orang yang suka menyebar berita kesana kemari untuk merusak hubungan manusia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman, la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga seorang namam, yaitu orang yang menyebarkan pembicaraan kepada manusia atau kepada dua orang yang bersaudara, ya pembicaraan yang menyakitkan dari salah satu keduanya atau membangkitkan amarah dalam hati sahabat atau teman dekatnya. Misalnya dengan mengatakan si fulan itu mengatakan tentangku begini dan begitu. Juga ia berbuat begini dan begitu. Ya, lalu ia sampaikan juga hal yang sama kepada saudaranya yang lain, ya, pada yang pihak lain untuk mengadu domba di antara keduanya. Nah, ini adalah suatu keburukan. Ya, suatu aib dan celah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan pelakunya sebagai qattat atau namam yang diancam dengan ancaman Nabi la yadkhulul jannah tidak masuk surga yaitu dia dijauhkan dari surga dari surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan ya dengan eh, perbuatannya tersebut dia suka mengadu domba di antara manusia bisa kita bayangkan mengadu domba di antara binatang saja itu dilarang ya termasuk perbuatan yang dilarang ya mengadu domba binatang ternak ataupun binatang buas ya dan burung ya misalnya uh, mengadu ayam mengadu anjing mengadu kambing mengadu sapi itu hukumnya haram Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya dan orang yang melakukannya berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya nah apalagi mengadu domba di antara manusia di antara orang kafir saja kita tidak boleh menyembah untuk menjawabkan kerusakan di antara mereka. Apalagi di antara sama kaum muslimin. Di antara sama kaum muslimin. Dan lebih-lebih lagi di antara sepasang suami istri. Ya, menghasut istri agar membenci suaminya, menghasut budak agar membenci tuannya. Demikian pula sebaliknya. Hingga rusaklah, retaklah rumah tangga mereka. Rusaklah hubungan antara tuan uh, majikan dan budaknya, antara suami dengan istrinya. Nah, ini adalah perbuatan syaitan. Ini termasuk perbuatan syaitan yang diharamkan. Demikian para pendengar yang berbahagia. Yang mengadu domba di antara binatang saja itu dilarang. Ya, mengadu binatang, apalagi mengadu manusia. Artinya mengadu domba di antara manusia. Nah, lebih-lebih lagi. Nah, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, "Malunun man khabbaba imra'atan ala zawjiha wa abdan ala au abdan ala sayyidihi." Terlaknatlah orang yang merusak hubungan baik suami eh, istri dari suaminya dan budak dari tuannya. Ya, merusak hubungan antara istri dari suaminya hubungan baik antara budak dari tuannya. Jadi ini adalah perbuatan yang diharamkan, mengadu domba. Yang menyakiti mereka dengan e, mengadu domba di antara mereka. Nah, jadi ini termasuk salah satu di antara perbuatan dosa besar yang diharamkan di dalam Islam. Maka dari itu hendaklah kita selalu menjaga, selalu memperhatikan hak-hak persaudaraan sesama kaum muslimin. Ya apalagi kita baru meninggalkan bulan Ramadan di mana selama satu bulan penuh kita telah dilatih untuk menahan diri termasuk diantaranya menahan anggota-anggota tubuh kita pandangan kita, telinga kita lisan kita ya dan juga hati kita hingga tujuan dari ibadah puasa yang kita lakukan selama satu bulan penuh itu memang benar-benar dapat membuahkan hasilnya. La'allakum tatakun agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Islam menganjurkan kita mentarghib kita untuk melakukan islah di antara manusia. Melakukan islah di antara manusia Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya La khaira fi katsirin min najwaakum min najwaahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi nu'tihi ajran 'azima Allah Subhanahu wa taala mengatakan Barang siapa tidak tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah atau untuk berbuat ma'ruf atau untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 114. Jadi di antara kebaikan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah islah bainan nas. Islahin bainan nas. Mengadakan perdamaian di antara manusia. Demikian juga di dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 128 Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sulhu khair dan perdamaian itu adalah baik. Demikian juga di dalam surat Al-Anfal ayat 1 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk mengadakan islah di antara sesama kaum muslimin, sesama manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Jadi istilah ini adalah satu kebaikan dan merupakan salah satu di antara perkara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, Maka tidak ada alasan bagi dua orang mukmin untuk memperpanjang pertikaiannya hingga dari pertikaian itu lahirlah keburukan-keburukan. Kita saksikan riba, tuduhan-tuduhan, tanpa bukti itu lahir disebabkan dari pertikaian-pertikaian. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya itu terjadi karena pertikaian yang berkepanjangan, yang berketerusan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan islah di antara kedua saudaramu, di antara dua orang mukmin di antara dua kaum muslimin ataupun dua kelompok yang bertikai. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Mujahid mengatakan bahwa ayat ini umum. Hadhil ayah ammah bainan nas. Ayat ini berlaku umum bagi seluruh manusia يريد أنه لا خير فيما yatanaja فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير bahwa bisik-bisik dan pembicaraan manusia itu tidak ada kebaikannya sedikit pun kecuali jika itu termasuk amal kebaikan seperti anjuran untuk bersedekah anjuran untuk berbuat yang ma'ruf anjuran untuk mengadakan perbaikan di antara manusia Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan al-ma'ruf atau ma'rufin adalah silaturrahim wa bi taatillah. Yang dimaksud dengan perkara yang ma'ruf dalam ayat tersebut adalah menyambung hubungan tali silaturahim dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal kebaikan termasuk yang ma'ruf karena ya manusia akan menganggapnya seperti itu bahwa amal, kebaikan mengadakan islah di antara manusia ini adalah suatu hal yang ma'ruf yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk mengadakan islah di antara sesama kaum muslimin di antaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah." Kullu yawm kullu yawmin tatlu'u tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha Rasul mengatakan pada setiap persendian manusia ada kewajiban bersedekah pada setiap hari yang disinari oleh matahari engkau memutuskan dengan adil antara dua orang adalah sedekah. Orang dalam uh, dalam kendaraannya sehingga engkau menaikkannya atau menaikkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju salat ya, ke masjid adalah sedekah. Dan membuang gangguan dari tengah jalan termasuk sodakoh. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu termasuk sodakoh. Di antaranya adalah ta'adilu baina al-isnaini sodakoh. Engkau memutuskan dengan adil di antara dua orang yang bersengketa itu adalah sodakoh. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Muaid radhiyallahu anha yang mengatakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yakulu khairan." Muttafaqun alaih. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak termasuk pendusta orang yang mendamaikan antara sesama manusia." sehingga ia menyampaikan kabar yang baik dan mengucapkan kebaikan. Dusta adalah salah, salah satu perkara yang dilarang di dalam syariat, di dalam Islam. Karena keburukan-keburukannya. Akan tetapi persatuan di antara dua manusia, dua muslim yang bertengkar adalah maslahatnya lebih besar daripada mudor dusta tersebut. Maka dia dibolehkan dalam rangka untuk mengadakan islah di antara manusia yaitu dengan menyampaikan kebaikan dan mengatakan yang baik. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim terdapat tambahan. Qalat ia berkata yaitu Ummu Kalthum walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalath saya tidak mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan dalam hal berdusta yang biasa diucapkan oleh manusia, melainkan pada tiga keadaan, tiga kondisi. Ay al harb al islah bainan nas wa hadisur rajuli imra'atahu wa hadis al mar'ati zaujaha. Tiga perkara itu adalah dalam peperangan, dalam hal mendamaikan manusia dan pembicaraan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Nah demikianlah. Jadi uh, syariat ini menganjurkan kita untuk mengadakan islah ya di antara manusia, mengadakan islah, melakukan islah di antara manusia. Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan kepada kita ia berkata, ia bercerita, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika mendengar suara pertengkaran di di uh, arah pintu rumahnya. Suara, suara keduanya sangat tinggi aliyatan aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhara wa yastarfiquhu fi syai'in Ternyata salah satunya meminta agar sebagian utangnya dimaafkan dan minta agar bersikap lunak sedikit terhadapnya. Wa huwa yaqul wallahi la af'al. Akan tetapi yang kedua mengatakan Ya salah satunya mengatakan demi Allah aku tidak akan melakukan itu. alaihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka dan beliau bertanya, Aina al mutaali ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat yang eh, untuk berbuat yang tidak baik? Untuk eh, untuk tidak berbuat yang baik, untuk tidak melakukan yang baik, untuk tidak melakukan yang ma'ruf. Maka dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Aku ya Rasulullah, falahu ayyu dzalik ahab. Maka orang itu mengatakan, saya ya Rasulullah dan kini baginya adalah mana yang ia suka. Jadi dia segera sadar dan dia mengoreksi ataupun memper, uh, memperbaiki sikapnya ataupun dia meralat perbuatannya. Dia pun berkata, "Falahu ayyu dzalika ahab." Maka sekarang baginya mana yang dia suka. Demikianlah akhwani fiddin para pendengar yang berbahagia, sifat seorang mukmin yang selalu roja ilal haq, selalu kembali kepada kebenaran dan menerima nasihat, menerima teguran nasihat yang baik yang ditujukan kepadanya, dan tidak memiliki atau karakter orang-orang Yahudi yang keras kepala yang mengatakan sami wa asaina, aku dengar tapi aku langgar. Ini adalah satu contoh yang ditunjukkan kepada kita oleh para sahabat ketika dia dapat teguran, ketika mereka dapat teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalu uh, rujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran dan memperbaiki sikap mereka. Nah, ketika orang tadi bersumpah, wallahi la af'al, demi Allah aku tidak akan melakukannya, yaitu tidak uh, memberikan keringanan ataupun memaafkan hutangnya dan tidak akan bersikap lunak terhadapnya di dalam hal pelunasan hutang dia bersumpah demi eh, demi Allah dengan mengucapkan nama Allah wallahi la af'al maka Nabi mengatakan aina al-muta'alli ala, Allah la yaf'alul ma'ruf siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah tidak melakukan perbuatan yang ma'ruf maka dia mengerti sahabat ini mengerti apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa per, uh, pertanyaan ini maksudnya bukanlah sekedar pertanyaan tapi mencela perbuatannya tapi menegur perbuatannya maka dia pun meralat ataupun dia merubah sikapnya dan dia mengatakan falahu ayyudzalika ahab nah, sekarang baginya apa yang dia suka demikianlah uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memperbaiki ya hubungan di antara manusia, memperbaiki hubungan di antara mereka. Maka dari itu tidak siogianya dan tidak sepantasnya seorang muslim mempertahankan eh, pertengkarannya ya terhadap saudaranya. Hendaklah dia mencari jalan untuk melakukan penyelesaian. Ya untuk melakukan penyelesaian di antara di antara uh, uh, saudara saudaranya ya di antara saudaranya sama kaum muslimin demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam tarikhnya dan Al Bihaki di dalam Syu'abul Iman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ma'amila syai'un afdal min masyin ila min masyi ila salah atau islah dzatil bain tidak ada satu perkara yang lebih afdol yang dilakukan oleh manusia selain melangkahkan kakinya ke masjid untuk mengerjakan salat dan mengadakan islah di antara manusia. Tidak ada amalan yang diamalkan yang lebih utama dibandingkan jalannya seseorang menuju salat atau mengupayakan islah perdamaian di antara dua orang yang bersengketa atau mengadakan persekutuan yang diperbolehkan di antara orang-orang Islam atau wahilfun jaizun bainal muslimin demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan upaya mendamaikan di antara manusia termasuk di antara satu amalan yang sangat utama. Nabi mengatakan man aslaha baina isnaini aslahallahu amrahu wa atau bi kulli kalimatin takallam biha itku raqabatin wa raja'a maghfuran lahu ma taqaddama min dambi Tidak ada satu perkara Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengupayakan islah antara dua orang maka Allah akan memperbaiki urusannya dan akan memberikan kepadanya untuk setiap kata yang ia ucapkan pahala membebaskan seorang budak dan juga ia akan pulang dalam keadaan telah diampuni semua dosa yang telah dia lakukan dalam keadaan telah diampuni semua dosa yang telah dia lakukan ini adalah keutamaan ataupun anjuran kepada kita semua untuk mengadakan islah di antara dua uh, saudara kita ya man aslah ini. Asnahallahu amrahu. Barang siapa yang melakukan islah di antara dua orang saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusannya. Wa atahu bi kulli kalimatin takallam biha Allah akan memberikan setiap kalimat yang diucapkannya untuk mendamaikan saudaranya itu pahala seperti membebaskan seorang budak. Wa raja'a maghfurun lahu ma taqaddama dan dia kembali ke rumahnya, ke dia kembali ke rumahnya dalam keadaan eh, dosa-dosanya telah diampuni, dosa-dosanya telah lalu telah diampuni, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah akhwani fiddin para pendengar yang berbahagia. Ya, eh, Islam mengajukan kepada kita untuk mengadakan perbaikan ataupun perdamaian di antara manusia dan tidak merusak hubungan mereka. Ya, jadi ada anjuran untuk mengadakan islah dan ada ancaman ya merusak hubungan di antara ya, manusia, merusak hubungan di antara manusia, terlebih di antara sama kaum muslimin dan terlebih lagi di antara eh, sepasang ya suami istri ya di mana ini merupakan salah satu di antara ya, pekerjaan iblis dan bala tentaranya sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim bahwa iblis mengirim bala tentaranya kepada manusia. Ia membina singgah sananya di atas lautan. Kemudian dia mengirim bala tentaranya ke daratan. Kemudian dia berkata kepada bala tentaranya, Salah seorang bala tentara datang kepadanya dan mengatakan, Tidaklah aku tinggalkan manusia, melainkan aku telah melakukan begini dan begitu. Namun iblis mengatakan engkau belum berbuat apa-apa. Hingga datanglah salah seorang bala tentara dan berkata, Tidaklah aku tinggalkan manusia, melainkan aku telah berhasil memisahkan antara suami dari istrinya. Istri dari suaminya. Maka iblis pun berkata kepadanya, Nikma anta, engkau baru hebat, engkau baru bagus. Nah jadi ini, itu merupakan salah satu di antara tujuan iblis tipu daya iblis kepada manusia. Maka dari itu, ya perdamaian tetap harus didahulukan. Melakukan islah itu lebih didahulukan. Menjaga persatuan dan kesatuan keutuhan kaum muslimin itu harus lebih dikedepankan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kamu berpecah belah. Kita dilarang untuk berpecah belah, menyelisihi Alkitab, menyelisihi Al-Quran dan berselisih di antara kita tentang Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan suluh. As-sulhu khair. Perdamaian itu adalah lebih baik. Fattakullah wa aslihu bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni hamba-hambanya ya pada kedua hari itu, kecuali dua orang yang terlibat pertengkaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada keduanya, kepada keduanya, tundalah ya mereka berdua hingga mereka berdamai. Ya andirahuma hatta yastaliha. Tundalah bagi mereka berdua hingga mereka berdamai, melakukan perdamaian islah hatta yastaliha. Dan demikianlah. Jadi ini merupakan satu tujuan syariat yaitu kita membina hubungan yang baik dengan sesama ya, saudara kita dan tidak menyakiti ya saudara kita apalagi ya kita uh, merusak hubungan dengannya ya dengan ya merusak kehormatannya meru, eh, me, merusak uh, kita katakan hubungan dengannya ya dan melanggar hak-haknya nah ini merupakan satu perkara yang uh, dilarang oleh uh, syariat ataupun uh, dilarang oleh Allah dan uh, Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Walladina yudhu mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat kesalahan yang mereka lakukan maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang uh, amat nyata. Nah demikianlah para pendengar yang berbahagia ya pertemuan kita pada uh, hari ini ya setelah kita uh, merayakan Idul Fitri dan setelah kita melaksanakan ibadah saum selama satu bulan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbuah pahala dan menjadi tabungan kebaikan bagi e, kita semua, siam kita, kiam kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang yang mendapat ampunan pada bulan Ramadan dan termasuk hamba-hamba yang e, dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan e, puasa yang kita lakukan itu memberikan bekas bagi kita di mana keadaan kita setelah Ramadan ini menjadi lebih baik daripada keadaan kita sebelumnya. Nah demikianlah lebih dan kurang uh, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sekarang jazakallahu khairan barakallahu atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami mengundang kepada Anda pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini di line telepon di 021 8236543 atau bisa melainkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 081 9896543. Baik, Uh, akan kita beri kesempatan terlebih dahulu di line telepon di 021 6543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dari Abdullah di Jakarta. Pak. Abdullah di Jakarta silahkan. Mau tanya Ustadz, ya jadi yeah. Iya. uh, tadi saya dengar kalau islah itu diutamakan, berarti beberapa banyak uh, suami istri yang bercerai itu berarti melakukan kesalahan dong Ustadz ya terus kan pernah juga uh, saya apa kalau nggak salah ada hadis bahwa Rasulullah SAW itu juga bercerai itu uh, bagaimana me, me, me gitu memahaminya gitu Ustaz terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya tentunya perceraian adalah satu salah satu solusi tapi bukan solusi pertama tentunya itu adalah solusi terakhir di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seperti itu, bahwa yang pertama harus dilakukan adalah melakukan perbaikan, ya, mendamaikan di antara keduanya. Jika perdamaian itu dapat ditempuh, itu yang harus didahulukan, yaitu mendamaikan di antara keduanya demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka, anak-anak mereka, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika ini menemui jalan buntu, artinya tidak ada titik ataupun celah yang dapat ditempuh untuk mendamaikan antara keduanya, ya dengan memanggil kedua belah pihak, keluarga dari keduanya, ditunjuk hakim untuk menengahi persoalan yang terjadi di antara keduanya, kalau ini semua telah dilakukan dan mengalami jalan buntu dan suami telah melakukan usaha-usaha untuk ya memperbaiki hubungan dengan istrinya demikian juga istri terhadap suaminya namun tidak juga menemui kata sepakat ini bisa terjadi ini boleh terjadi di antara ya, suami istri Ya karena sebagaimana eh, kita sering katakan bahwa jarang kita temukan dua manusia yang cocok seutuhnya. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Nah, di sana ada perbedaan-perbedaan yang bisa disatukan. Nah, akan tetapi di sana ada perbedaan yang tidak bisa disatukan. Perbedaan watak misalnya, karakter dan lain sebagainya. Ya perselisihan yang susah untuk seperti benang kusut, susah untuk diurai, maka Islam juga memberikan solusi bagi keduanya, yaitu dengan perceraian. Nah demikian. Jadi perceraian itu adalah salah satu solusi ya di dalam menyelesaikan problematika rumah tangga. Nah, jadi tidaklah diharamkan oleh Islam dan tidak juga makruh. Karena hadis abghadul halali ilallahi talak adalah hadis daif perkara halal yang paling dibenci Allah adalah tolak, itu adalah hadis daif. Yang benar adalah tolak merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam ya kepada suami istri ataupun di dalam masalah rumah tangga. Apabila jalur perdamaian sudah tidak dapat ditempuh lagi. Nah, demikian. Namun ya tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan oleh kedua uh, insan ini, sepasang suami istri ini adalah melakukan islah di antara keduanya. Nah, karena tidak ada pertengkaran yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan. Akan tetapi, kalaupun memang tidak bisa diselesaikan antara keduanya, maka Islam juga telah memberikan solusinya. Demikianlah indahnya Islam. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Demikianlah wallahu alam bisawab. Nah, sekarang jazakallah khair atas jawaban al Ustaz. Demikian untuk Bapak Abdullah yang berada di Jakarta. Dan untuk selanjutnya, silahkan penelpon kedua di 021 823 6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung para pendengar di Radio Roja sekalian. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sri di Cikarang, Ibu Sri di Cikarang, silahkan. Anu, Ustaz, saya mau tanya kan ada yang mau bercerai tapi dia tuh nggak apa nggak mm, mengadakan dulu istilah itu ya nggak minta pendapat atau minta hakim di antara kedua keluarga gitu karena ini udah yang kedua kalinya si istrinya tuh e, merasa putus asa gitu ya dengan sikap suaminya gitu nah terus yang dia hanya curhat ke saya terus saya mau bilang ke orang tua gitu kan gimana ya takutnya karena dia juga tidak minta bantuan gitu ya tapi saya dengan inisiatif sendiri takut malah jadi menambah eh, apa namanya tambah masalah gitu di antara kedua pasangan itu kalau saya diam saja salah nggak gitu Ustaz <laughs> e, soalnya dia tidak minta gitu kan uh, harusnya saya bagaimana gitu. Baik, Soalnya si suaminya juga nggak tahu kalau dia cerita ke saya sih istrinya itu. Saya mau, mau mendamaikan dia antara keduanya, takut tambah mengeruhkan suasana gitu, Ustaz. Gitu aja, Ustaz. Nah. Ya, nah, kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, uh, bagus sekali pertanyaannya. Ya tentu saja, tentu saja ya uh, usaha kita untuk uh, mendamaikan dua insan yang bertengkar apalagi itu adalah uh, sepasang suami istri, suami dan uh, dengan istrinya atau istri dengan suaminya ini adalah satu kebaikan. Yaitu adalah satu niat baik. Ini adalah satu niat baik. Mudah-mudahan ibu mendapatkan pahala dari niat baik tersebut. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah cara niat yang baik itu haruslah dilakukan dengan cara yang baik pula, yang benar dan baik. Nah demikian. Bagaimana caranya? Nah mungkin perlu untuk berkonsultasi kalau kita belum mengerti ilmunya atau belum tahu ilmunya. Bagaimana cara untuk masuk dan mendamaikan di antara keduanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi telah menjelaskan kepada kita bahwa kalaupun harus ya dengan agak agak dibumbui dengan unsur dusta sedikit begitu ya itu tidak masalah Nabi mengatakan laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas bukanlah pendusta itu orang yang mendamaikan di antara manusia bagaimana caranya yanmi khairan wa khairan dia sampaikan yang baik-baik dia sampaikan kepada suaminya bahwasanya istrinya sebenarnya sayang istrinya itu sebenarnya cinta kepada suaminya, dia menghendaki kebaikan, dia menghendaki perdamaian. Padahal sebenarnya belum, kan belum eh, apa namanya, bukan seperti itu. Ya, tapi disampaikan yang baik supaya suaminya ini berprasangka baik kepada istrinya. Nah, kenapa prasangka baik ini simpati ya dan uh, kita kelembutan hati ini adalah modal untuk melakukan islah. Demikian juga kita katakan kepada istrinya bahwa suaminya itu sebenarnya sayang kepada istrinya, dia yang menghendaki kebaikan bagi keluarganya, dia mau ya baikan ya eh, memperbaiki hubungan dia dengan istrinya. Nah ini adalah modal menumbuhkan perasaan baik di, di hati istri tersebut dan di hati ya, ya apa istrinya ini ya di hati uh, apa namanya uh, akhwat ini untuk berprasangka baik kepada suaminya. Ya dan ini modal. Nah kalau keduanya bertemu dalam suasana saling berprasangka baik maka mudah untuk merajut kembali eh, hubungan antara keduanya dan menyelesaikan pertikaian atau pertengkaran di antara keduanya. Nah itu maksudnya, itu cara yang baik. Jadi niat yang baik itu tempuhlah dan lakukanlah dengan cara yang baik. Nah demikian. Itu adalah sodakoh. Ya Nabi saw tadi ya menyebutkan itu adalah salah satu sodakoh. Coba lihat contoh yang dilakukan oleh Nabi ketika dua orang bertengkar tentang masalah hutang piutang, lalu keduanya bersikeras ya untuk tidak memberikan keringanan kelonggaran kepada sedikit pun kepada saudaranya. Nabi mendamaikan kepada mendamaikan keduanya dengan mengatakan ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan yang ma'ruf? Maka orang itu sadar lalu dia merubah sikapnya. Nah, ya demikianlah ya. Jadi kita harus menempuh niat yang baik itu dengan cara yang benar pula, dengan cara yang baik pula. Jangan pula kita memanas-manasi ya ataupun masuk dengan cara yang salah masuklah dengan cara yang benar antara keduanya untuk dapat mendamaikan antara keduanya. Nah demikian. Yang pertama yang harus ditumbuhkan adalah prasangka baik itu modal, ya. Karena kalau kita berhasil menumbuhkan, ya, berhasil menumbuhkan prasangka baik seseorang kepada saudaranya yang dia bertikai dengan saudaranya itu atau suami dengan istrinya yang mana dia bertikai bertengkar dengan istrinya itu maka ini modal. Apabila keduanya bertemu dalam suasana saling berprasangka baik, berhusnuzon, ya menghilangkan segala suuzon kan begitu ya. Nah, itu mudah untuk disatukan dua hati itu. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau keduanya bertemu dalam masih dalam keadaan bersuuzon kan begitu ya, berprasangka buruk ya kepada uh, saudaranya atau kepada suaminya atau kepada istrinya, Nah ini susah untuk mendamaikan antara keduanya. Nah demikian. Jadi ada hal-hal yang perlu kita abaikan. Ya nggak semua perkara kita sampaikan kepada ya keduanya, walaupun itu benar. Dan banyak perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada, sampaikan saja kepada keduanya untuk mendamaikan. Nah itu trik untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Jadi tumbuhkanlah ya uh, uh, rasa uh, pertama baik sangka ya antara kedua saudara kita itu hingga mereka bisa bertemu ya dengan uh, apa namanya persangkaan yang baik itu sama-sama bersangka baik ya untuk melakukan islah untuk melakukan perdamaian untuk uh, bahwasanya ayatnya itu sebenarnya menginginkan kebaikan demikian pula uh, dirinya terhadap saudaranya. Nah ini adalah modal untuk mendamaikan dua orang yang ya bertengkar. Nah, sehebat apapun pertengkaran, ya kalaulah keduanya bisa mengisi hati dengan husnuzon kepada saudaranya itu bisa bertemu. Tapi kalau uzon yang yang ada itu yang muncul adalah riba, namimah dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Demikian ya uh, uh, kepada ibu yang bertanya tadi. Nah. Nah, sekarang Jazaklah Khair eh, pada Ustadz demikian untuk Ibu Sri yang berada di Cikarang dan untuk selanjutnya kami beralih di pesan singkat ya, ada pertanyaan dari Abu Muhammad di Singkawang Kalimantan Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz eh, Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh nah, uh, Ini ada pertanyaan secara umum Ustadz Ya Ustadz dosa dapat dihapus dengan segera berbuat kebaikan Nah, apakah kebaikan juga bisa terhapus kalau kita berbuat dosa? Mohon penjelasannya. Ustaz. Iya. Uh, kebaikan-kebaikan juga bisa terhapus apabila kita berbuat dosa. Ya, di antaranya dosa syirik. Ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, maka hapuslah amal kebaikan kamu. Nah, syirik ya e, ria itu dapat menghapus kebaikan ibadah yang kita lakukan bid'ah itu dapat menghapus kebaikan yang kita kerjakan ya apa yang kita lakukan tidak bernilai apa, e, bernilai sedikit pun bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi demikian pula dosa itu dapat menghapus kebaikan-kebaikan kita bagaimana hasad yaitu dapat memakan kebaikan-kebaikan kita ya eh, demikian eh, pula dosa-dosa yang lainnya nah demikian jadi eh, hendaklah kita juga berhati-hati terhadap dosa-dosa ini karena itu dapat memakan kebaikan-kebaikan kita demikian pula sebaliknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan innal hasanat yudhibnas sayyiat sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat juga menghapus Eh, keburukan-keburukan eh, atau dosa-dosa yang kita lakukan. Di antara kebaikan yang dapat menghapus eh, keburukan-keburukan itu adalah taubat. Taubat itu adalah amal saleh yang dapat menghapus kebaikan-kebaikan kita. Atau batu tajub qablaha. Taubat itu dapat menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. bahkan dapat mengganti kebaikan-kebaikan dosa-dosa menjadi kebaikan-kebaikan. Ya, ya, ya, yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan mengganti keburukan-keburukan ataupun dosa-dosa mereka menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi pahala-pahala dengan taubat. Komentar bahwa amana wa amila amalan soliha. Nah demikianlah. Ya, jadi ada dosa-dosa yang dapat menghapus kebaikan, bahkan menghapus semua kebaikan, yaitu syirik. Wal maka jauhilah dosa syirik lain asyarakta layahbatanna amalak. Jika kamu berbuat syirik, syirik wahai Muhammad, akan hapuslah seluruh amalmu. Itu Nabi. Nabi diancam kalau berbuat syirik. Sementara Nabi itu maksum. Dia dijaga dari perbuatan syirik. Nah demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalaulah mereka para nabi ini berbuat syirik maka hapuslah apa-apa yang mereka lakukan dahulu ya yaitu, kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan dahulu kalaulah ancaman ini ditujukan kepada para nabi termasuk di antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya kita lebih-lebih lagi apalagi kita bukanlah orang yang maksum ya maka jagalah ya diri kita, hati kita, jiwa kita dari dosa-dosa syirik ini waliyadzubillah. Nah demikian karena itu dapat menghapus kebaikan kita dan dosa yang tidak diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawah itu bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Jadi pertanyaan uh, Bapak uh, Bapak dari Singkawang tadi bahwa dosa-dosa juga dapat menghapus kebaikan-kebaikan. Yang terutama adalah dosa syirik tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian, demikian untuk Abu Muhammad yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik untuk selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan lisan singkat. Ada pertanyaan dari Abdullah di Lewi Munding Majalengka. Ya Ustaz, beberapa waktu yang lalu atau beberapa waktu yang lewat saya melontarkan tuduhan langsung pada orang bahwa Anda itu munafik, Anda itu seperti Fir'aun. Eh, terlepas dari perdebatan sebelumnya dan dalam kesempatan lain di satu majelis saya lontarkan tuduhan dukun kepada orang yang suka kepada dakwah al-sunnah ini. Berdosakah saya Ustaz dan bagaimana cara bertobatnya? dan e, sebenarnya saya ini seorang penuntut ilmu tapi kadang saya merasa seperti ustadz Mohon nasihatnya Ustaz dengan kondisi saya seperti ini. Iya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man da'a rajulan bil kufri aw qala ya adu Allah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang ya menuduh orang lain dengan tuduhan kafir atau berkata kepadanya hai musuh Allah ternyata seperti itu melainkan akan kembali kepadanya ya melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya ini hadis riwayat Muslim dari Abu Dhar ya dan juga diriwayatkan oleh uh, para ulama yang uh, para uh, imam-imam yang lainnya ya jadi pertama adalah kita harus menjaga ya menjaga diri dari tuduhan-tuduhan yang terkadang terlontar tanpa kita sadari. Yang paling berbahaya adalah tuduhan kafir kaum muslimin. Nah, ini akan kembali kepada yang Tuhan itu tidak seperti yang dikatakannya. Maka jagalah diri kita, jagalah lisan kita dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Ya, ingatlah bahwa eh, kesalahan di dalam memaafkan itu lebih ringan daripada kesalahan di dalam melontarkan satu tuduhan ternyata tidak benar. Ternyata tuduhan itu tuduhan yang salah, salah alamat. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan ya suatu uh, kita katakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' tentang dua orang Bani Israel yang bersaudara. Salah seorang dari dua orang ini rajin ibadah. Yang satu lagi suka berbuat dosa. Ya, suka berbuat dosa. Yang rajin ibadah ini selalu senantiasa memberikan nasihat kepada saudaranya yang berbuat dosa tadi. Ya hadza aksir, hai fulan, berhenti namun saudaranya ini selalu berkata, membalasnya dan mengatakan, biarkan aku urusanku dengan Tuhanku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi, membuntuti diriku, untuk mengawasi diriku? Hingga pada satu ketika dia melihat saudaranya itu melakukan satu dosa yang nggak bisa ditolerir lagi. Ini dosa dia terbesar. Hingga saudaranya yang rajin ibadah itu berkata kepadanya, Ya hadha aksir, Wahai saudaraku, wahai fulan berhentilah. Namun saudaranya itu tak membalas seperti biasa. Dia mengatakan, biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Maka hilanglah kesabaran saudaranya yang rajin ibadah ini. Dia pun berkata kepadanya, La yaghfirallahu lak. Allah tidak akan mengampunimu atau dia berkata la yudkhilakallahul jannah Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga ya coba lihat ini adalah satu perkataan yang sebenarnya lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan oleh saudaranya tadi walaupun dia pandang saudaranya itu berbuat dosa besar namun ternyata dosa yang lakukannya lebih besar daripada dosa-dosa dosa saudaranya itu maka Allah mengirim seorang malaikat untuk mencabut nyawa keduanya. Singkat cerita Allah mempertemukan keduanya di hadapannya dan berkata kepada orang yang berbuat dosa. Sungguhnya aku mengampunimu, masuklah kamu ke dalam sorga. Ya Allah mengampuni dosanya, ya mungkin dosanya ini tidak termasuk dosa syirik, Artinya dosa besar tapi masih di bawah tahta manusia, di bawah uh, kehendak Allah Subhanahu wa taala tahtal masyiah jika Allah berkehendak mengadabnya Allah mengadabnya jika Allah berkehendak mengampuninya maka Allah mengampuninya nah berdasarkan wahyu yang sampai kepada nabi bahwa orang ini diampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga nah lalu Allah berkata kepada saudaranya yang rajin ibadah itu apakah engkau tahu apa yang menjadi keputusanku Ya, apakah sorga itu punyamu? Apakah sorga itu punyamu? Ya, maka Allah mengatakan kepadanya, seret dia dan lemparkan dia ke dalam neraka. Allah masukkannya ke dalam neraka. Apa kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini? Sungguh dia telah mengucapkan satu kalimat. Ya, dia telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya yang telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Nah demikian. Jadi habis ya eh, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya karena ucapannya itu. Nah kalau kita timbang-timbang kesalahan yang dilakukan oleh ahli ibadah ini ternyata lebih besar. Sebab satu dosanya ini berkaitan dengan orang lain, kebaliman terhadap orang lain, terhadap saudaranya. Sementara dosa saudaranya tadi hubungannya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala ya dan e, ke, dosa yang dilakukan oleh hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala selama bukan syirik itu masih bisa diampuni. Allah masih berkehendak untuk mengampuninya. Sementara dosa antara sesama manusia ini tidak akan selesai hingga kita minta halal dari yang bersangkutan. Ya, minta halal dari yang bersangkutan. Itu yang pertama. Jadi dosanya, eh, dosa ahli ibadah ini ternyata berkaitan dengan hak orang lain. Sementara dosa orang tadi ya, saudaranya itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja Allah berkehendak mengampuninya dan ternyata Allah mengampuninya. Yang kedua, dosa ahli ibadah ini berkaitan dengan akidah. Ya, berkaitan dengan akidah, dosa di dalam bab akidah karena dia telah memfonis seseorang masuk neraka dan tidak masuk ampunan. Nah, ini dosa berkaitan dengan akidah. Sementara dosa saudaranya itu maksiat, maksiat yang tidak berkaitan dengan akidah. Maka jelaslah ternyata dosa ahli ibadah ini ternyata lebih besar daripada dosa saudaranya tadi. Nah demikianlah ini adalah satu pelajaran bagi kita untuk tetap eh, harus menjaga lisan, apalagi ya tuduhan-tuduhan yang tidak tanpa bukti ya tanpa bukti dan kita menjaga lisan kita dari tuduhan itu jauh lebih selamat ya jauh lebih selamat daripada kita melontarkan tuduhan perkataan ya terhadap saudara kita yang ternyata tidak benar karena ini dosanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat besar. Nah, demikian. Apalagi ternyata tuduhan itu tidak terbukti atau ternyata tidak seperti yang dituduhkan, maka akan kembali apa yang dikatakan itu kepada yang menuduh wal billah. Nah demikian. Jadi hendaklah para penuntut ilmu itu harus berhati-hati di dalam melontarkan setiap perkataan. Janganlah dia terburu-buru. Menahan diri adalah lebih baik. Nah demikian. Nah menahan diri adalah lebih baik. Ya. Nah kalaupun ya kita katakan harus berbicara maka kita harus berbicara dengan ilmu. Ya tidak dengan don, tidak dengan perduga ataupun prasangka. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, Ustaz, nah, syukuran jazakallahu khairan atas jawaban al Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Majalengka dan rupanya empat pertanyaan tadi sudah mencukupi untuk kesempatan pagi hari ini Ustaz. Karena waktunya sudah habis, mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz, silakan. Ya, para pendengar, ya para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi ini kita telah menyelesaikan poin yang ke-53, dosa besar menyakiti kaum muslimin dan mencela mereka. Yang terpenting di dalam bab ini adalah menjaga sikap dan lisan kita dari menyakiti kaum muslimin. Ya, ingat bahwa Nabi SAW telah uh, berkata bahwa muslim satu dan lainnya itu haram ya haram apanya darahnya kehormat uh, eh, harpanya dan kehormatannya nah kehormatannya janganlah kita menyakiti fisik kaum muslimin maupun menyakiti perasaan mereka baik itu dengan tingkah laku kita perbuatan kita maupun dengan lisan kita nah dan kemudian ya Islam justru menganjurkan kita untuk ya mendamaikan ya targhib untuk uh, anjuran motivasi untuk mendamaikan islah di antara saudara kita. Janganlah kita merasa senang dengan pertengkaran yang terjadi di antara saudara kita. Ada sebagian orang yang punya penyakit jiwa, penyakit mental, yaitu dia senang bertepuk tangan, justru gembira. Hore-hore dia melihat saudaranya bertengkar dia merasa beruntung dan mencari keuntungan mengail di air ruh eh, melihat pertengkaran di antara kedua saudaranya. Nah, ini adalah sikap yang tidak baik ya. Ini adalah sikap yang salah. Ini adalah satu hal yang sangat tercela ya. Sangat tercela. Jadi kita harus berupaya untuk mendinginkan suasana, menjaga persatuan, kesatuan, keutuhan hubungan di antara kaum muslimin dan lebih dari itu kita berusaha untuk mendamaikan di antara keduanya, melakukan upaya-upaya untuk melakukan perdamaian di antara keduanya. Nah demikian karena upaya untuk mengadu domba menambah runcing permasalahan di antara atau pertikaian, pertengkaran di antara kaum muslimin itu adalah usaha syaitan. Itulah usaha syaitan, itulah upaya syaitan. Ingat sebenarnya, Oh, syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat namun dia tidak pernah berputus asa untuk mengadu domba, untuk merusak hubungan di antara mereka. Nah demikianlah ya Khonifuddin, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang uh, dapat ya melaksanakan kebaikan eh, kebaikan-kebaikan, ya, dapat mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya dan menjadi hamba-hamba yang saling menyintai karena Allah saling berhubungan karena Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang saling berhubungan dan mencintai karena Allah ini akan dibuat kali Allah mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat uh, iri ataupun yang membuat uh, uh, iri ya, para syuhada para nabi dan para syuhada nah demikian wallahu alam bisawab lebih dan kurang maaf aku lupa hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur